Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. amin. Uh, saya mau bertanya, apa hukumnya pengantin yang dirias oleh waria atau banci? Apakah boleh atau tidak, Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waria adalah wakil wanita tapi pria. Dia adalah hamba yang perlu dikasih sayangi. Dia termasuk orang yang kelainan. Sehingga dia akan cenderung kepada orang yang serupa. Bahkan ada yang itu dijadikan profesi, siang harinya adalah laki gagah perkasa, malam harinya pakai bedak. Itu ada. Di Jawa Timur, boleh gagah perkasa. Kalau malam harinya adalah sudah pakai pakai bedak. Nah ini didukung dengan LGBT tadi itu. Dan wari adalah laki-laki, dan dia normal laki-laki. Kalaupun ada mungkin masalah kasus impotensi dan sebagainya, laki-laki tetap laki-laki biarpun dia adalah pakai dandanan perempuan kayak cantik dia adalah laki-laki hukumnya seorang wanita dirias oleh laki-laki yang berdandan perempuan adalah tetap hukumnya adalah haram hukumnya adalah ha? haram laki-laki yang dirias oleh waria kalau dadanya cantik lalu bangkit sahwat juga hukumnya ha? haram nggak punya pasaran nanti karyanya wanita tidak boleh dandan kepada dia laki-laki pun juga tidak boleh dandan kepada dia akhirnya jadi haram karena dia adalah laki-laki dan wanita waria adalah perlu dikasih sayangi karena dia adalah terus dalam kutukan Allah kalau dia segera kembali. Kasihan mereka. Dan mereka tidak mengerti. Tapi kita bukan untuk mencaci mereka, tidak. La'anallahu mutasyabihina minar rijali binisa. Allah murka dengan laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Dan banyak banyak faktor ya, banyak sebab mereka menjadi seperti itu. Ada kelainan dari kecil, atau yang dari dalam dirinya memang dia tidak punya atau kasus impotensi dan sebagainya. Atau saya bukan impotensi, yaitu karena kelainan dari urusan kelainan seks. Sehingga dia senang dengan kaum pria. Sehingga dia berdandan dengan gaya wanita. Terus. Maka perlu ditolong. Tapi pertanyaannya adalah wanita yang dirias oleh laki-laki yang dandan perempuan hukumnya adalah sama seperti diras oleh kaum laki-laki adalah haram di saat menyentuh wilayah-wilayah aurat atau melihat bagian wilayah A, ah, aurat. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab.